Hatta innahum asbahu fi Najron. Maka Syekh menceritakan tentang negeri Saudiyah yang berada di perbatasan dengan Yaman di Najron karena Syekh dulu pernah bekerja di sana selama beberapa tahun. Yu'tuna ba'dha afin nufus minal yamaniyin tabi'iyah maka mereka memberikan uang-uang kepada orang-orang Yaman yang mana mereka dalam keadaan baif imannya. Hanya menginginkan dunia. Hatta tahzinah. Yang menginginkan hanya sekedar dunia saja. Yaz'amuna annahum yad'unahu ila al-iltihaq bis Maka mereka seakan-akan mengajak sini Aku memasukkan kamu kepada jinsiah Kepada kewarganegaraan Saudi. Dan banyak dari mereka yang masuk. Senang mendapatkan jinsiah as-Saudiyah. Wa fil waqi' la yad'unahu ila al-iltihaq bis-Saudiyah Walakin yad'unahu lil iltihaq bil madhab al-Ismaili al-Qurmuti al-Batini. Maka pada hakikatnya mereka tidak mengajak untuk masuk kepada kewarganegaraan agar menjadi orang Saudi bisa gratis umroh dan haji dan bisa menjadi negara yang lebih baik daripada Yaman. Maka pada hakikatnya bukan itu. Kata Syekh pada hakikatnya mereka diajak masuk kepada agama Al-Ismaili Al-Qurmuti Al-Batini. Kelompok yang sesat. Fahum la yuhibbuna Saudiyah. Karena pada hakikatnya kelompok Al-Ismailiyah membenci kelompok As-Saudiyah yang dohirnya mengajak kepada dakwah tauhid dan bahkan mereka menyebutnya dengan Wahabiyah. Wala ahadan laisa ala madhabihim al-batil. Maka ini hakikatnya. Kulu hizbin bimaladaihim farihun. Setiap kelompok akan membanggakan dan mencintai dari madhab-madhab mereka dan membenci kelompok-kelompok yang tidak seperti mereka. Inilah asas dari kelompok ahlul bid'ah. Kama qala ta'ala, kullu hizbin bimaladaihim farihun. Setiap kelompok akan menganggap dirinya yang paling benar dan sangat mencintai dari kelompok mereka masing-masing. Sehingga jangan disangka kelompok Syiah cinta kepada sunnah. Maka mereka orang-orang Syiah di negara-negara yang Syiahnya lemah. Itu mereka kebanyakan membawa bendera at-takrib. Takrib baina sunnah wa syiah. Maka da'i-da'i mereka, da'i-da'i syiah akan membawa bendera at-takrib baina sunnah wa syiah. Pendekatan antara sunnah dengan syiah. Di mana-mana seperti itu. Namun di saat mereka telah zahir, syiahnya kuat kama fil Yaman, al-Huthiyun, bil -ghasb dengan kekuatan senjata. Wakadali kafi Irak setelah jatuhnya Saddam Hussein maka Syiah masuk dari Iran dengan senjata apalagi di negeri Iran menggantung dan membunuh orang-orang ahli sunnah dengan terang-terangan. Ini keadaan mereka. Kullu hizbin bimaladaihim farihun. Maka kesimpulannya kata Syekh pada hakikatnya hum la da'una al-iltihaq di Saudiyah fahum yakrahuna Saudiyah karena mereka hanya mencintai wala yuhibbuna ahadan laisa ala madhhabihim al-batil hada huwal haqiqah kullu hizbin bima ladaihim farihun aqulu hada an khibratin wa ma'rifati bihim li anni makastu binajron qadr sanatain. Maka aku menceritakan ini dari pengamalan dari pengalamanku. Dan pengalaman adalah sebesar-besarnya dalil. Di mana aku dulu tinggal di sana dua tahun. Dahabtu data Latin, Kemudian Syekh menceritakan bagaimana pengalaman dia. Aku pernah suatu hari. Di suatu malam ila di ahli Najron. Aku pergi ke rumah sebagian dari penghuni Najron. Fawajatu kitaban min kutubihim. Maka Syekh di sini bertemu dengan orang Najron dan dohirnya Syekh melihat di rumah mereka ada kitab yang berdakwah kepada Ismailiyah yang batiniyah Al-Qaramithah yang sesat ini. Maka kami mendapati kitab dari kutub-kutub mereka. Wa qara'tu fihi. Maka Syekh curiosity. Maknanya sangat kritis. Ini kitab mereka apa sih? Kesesatannya bagaimana? Qara'tu fihi. Maka aku membacanya. Dan tentunya Syekh dalam keadaan manhaj ahli sunnah. Sehingga tidak terbawa. Hanya sekedar melihat bagaimana kesesatan mereka. Faida fihi abdolal. Abdolalun mubinu. Maka tidaklah didapati kecuali kesesatan yang nyata. Kemudian dimisalkan oleh Asyik bagaimana kesesatannya. Mentahrif Al-Quran, mentakwil Al-Quran. Mereka mentakwilkan Al-Quran kepada makna yang mereka inginkan. Dan di sini Lihat bagaimana mereka arah asalnya kelompok Syiah Ar-Rafidah Al-Mariqah Al-Batiniyah. Mereka mentafsirkan ayat kata Syekh, "Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah." Maka di dalam surat Al-Baqarah ini yang menyuruh siapa? Allah kepada Bani Israel agar menyembelih dari sapi. Yang mana khitabnya kepada Musa dan pengikutnya agar menghidupkan orang yang mati. Agar diketahui siapa pembunuhnya. Apa takwil mereka? Qalu Aisyah. Ditakwilkan bahwa innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah bahwa Allah memerintahkan kalian wahai Bani Israel untuk menyembelih sapi Ditakwilkan oleh mereka Allah memerintahkan kaum muslimin untuk menyembelih Aisyah. Maka ini kelompok Asy'ah Ar-Rafidah membenci dari Aisyah. Apa dosa Aisyah radhiyallahu anha? Kenapa mereka membencinya? Seperti inilah keadaan mereka para kelompok Asy'ah Ar-Rafidah membenci Aisyah karena banyak hadisnya, banyak meriwayatkan dari Nabi dan begitu pun paling membenci Abu Bakar Umar karena keduanya dari Khalifah Ar-Rasyidin dan membenci Abi Hurairah apa dosanya Abu Hurairah penghafal hadis yang paling banyak dari Nabi maka di sini innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu Aisyah mereka mengatakan Bakoroh sapi yang harus disembelih adalah Aisyah. Wa kullu muslim yaqra al-Qur'an ya'lamu annaha fi Musa wa qaumihi. Dan kata Syekh, semua orang mengetahui dari yang kecil dan yang besar, yang faham agama dan kurang faham agama bahwa makna surat Al-Baqarah ayat ini adalah untuk kelompok Bani Israel dan Musa agar mereka menyembelih sapi tidak dipakai kepada kaum muslimin perintah untuk menyembelih Aisyah radhiyallahu anha. Wa kadalika wal jibti wa tagut. Mereka mentafsirkan ayah wal jibt wa tagut Abu Bakar wa Umar. Mereka mengatakan al jibtu Abu Bakar wa tagut adalah Umar wa muwafaqahuma al-mubarakah fil Islam fi asri nubuwah wa ba'dahu ma'rifah ladai kulli muslim wa annahuma min ahlil jannah kama ja'at bidalikal ahadith al-mutakatsirah padahal seperti diketahui keduanya adalah dari dua khulafa rasidin dan keduanya sangat mulia di dalam Islam dan keduanya telah dijanjikan oleh Allah di hadis-hadis yang banyak untuk menjadi penghuni surga dan bagi mereka dikatakan al-jibtu wa taghut. Keduanya adalah iblis dan togut yang disembah kepada selain Allah. Wahum yaz'amuna li'atba'ihim annahum yuhibuna ahlal bait. Dan begitu pun ini subuhatnya. Dan subuhat kelompok asy'ah Ar-Rafidah dan juga As-Sufiyah, maka mereka mengumandangkan kecintaan kepada Ahlul Bait. Wahada kadib. Ini adalah dusta mereka. Jadi kelompok sesat mereka berlomba-lomba untuk meraih dari kelompok-kelompok mereka dengan dalih aling-aling cinta kepada Nabi dan keluarga Nabi, Ahlul Bait. Maka kelompok Asy'ah Rafidhah dan kelompok As-Sufiyah, adapun kelompok As-Sufiyah ma'ruf dengan ucapan Al-Habib, para habaib. Maka mereka yang gelar-gelarnya As-Saqaf, gelar-gelarnya Al-Bar, gelarnya Al-Kaf, Al-Mim, Al-Nun, Al-Jim, dan yang lainnya yaz'amun annahum min jamir rasul. Maka mereka biasa menyebutnya kami habaib. Maka kita para habaib. Inilah dakwah mereka dari kelompok as-sufiyah. Sehingga banyak dari mereka khurafat. Bagaimana para habaib yang mencintai kakek mereka Nabi Muhammad dan bagaimana mereka melihat Nabi datang di saat Maulid Nabi dan mereka orang-orang yang paling dekat kepada Nabi. Alhasil dakwah mereka mengajak kepada kecintaan kepada ahli bait. Ini dari kelompok As-Sufiyah yang ada di Yaman, di Tarim dan yang lainnya. Wa minal asaf haula fi Iran dan yang jadi aneh lagi mereka orang-orang Syiah di Iran, Khomeini dan yang lainnya maka mereka menganggap juga dirinya dari keturunan Nabi. Dari mana? Dari Al-Husain. Padahal Husain datang ke Irak dibunuh oleh mereka. Belum sampai kepada tempat mereka. Dibantai. Lalu dari mana mereka mempunyai keturunan? Dan mereka menganggap bahwa diri mereka dari keturunan Nabi. Alhasil mereka mengaku yuhibuna ahlal bait dan ini kebiasaan dari kelompok Asyiah Ar-Rafidah dan as maka mereka mengaku-ngaku kepada kecintaan kepada ahlul bait pada hakikatnya tidak seperti itu maka bagaimana cinta kepada ahlul bait dan mencela Aisyah dan Aisyah adalah istri Nabi ini diantaranya Wa ma aksarul bala alladhi dakhala alal Islam bisababi da'wa mahabbati ahli bait ahli baiti nubuwah rahimahumullah. Maka berapa dari kemungkaran dan keburukan kepada perpecahan kaum muslimin dan kelompok-kelompok sesat yang ada yang mana mereka mengaku bahwa mereka adalah mencintai Nabi dan keluarganya. Wa min ajli hadhihi turahat wal abatil wada wadi ayat al kadibah maka dari perkara-perkara yang menyesatkan dan dakwah-dakwah yang dusta ini wa min ajli jahli min minal muslimin bidinihim dan juga dikarenakan banyaknya kebodohan dari kaum muslimin dari agama mereka karena sibuk dengan dunia tentunya sehingga agama mereka dalam keadaan nol besar hatta laqad asbaha katsiran minhum mutahayyiran kama akhbaru bidzalik maka banyak dari mereka dalam keadaan kebingungan wa min ajli ayat al-mal'unah mina su'uyi mina suyu'iyah wal ba'siyah wal rafidah was sufiyah allati tunafirul muslimin an ad-du'ati ilallah dan juga dikarenakan banyak dari dakwah-dakwah mereka yang terlaknat yang mengajak kepada asyuyuiyah wal ba'siyah asyuyuiyah adalah komunis al ba'siyah adalah agama ataupun ajaran al-ba'si yang mengajak kepada perkumpulan pengagungan Arab dan juga kelompok Ar-Rafidah dan As-Sufiyah yang melarikan kaum muslimin dari dakwah kepada yang benar. Ra'aitu an ajma'a nubdah an dakwati ahli sunnah bil Yaman Fa'akulu billahi at-taufiq. Maka aku mengumpulkan dari poin-poin sebagai akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan aku mengatakan dengan bantuan Allah dan taufiknya. Yang pertama, insya Allah di pelajaran yang akan datang, maka hadihi da'watuna wa akidatuna. Inilah dia dakwah kami dan akidah kami. Maka Syekh kemudian di sini akan menyebutkan poin-poin yang disebutkan di sini sekitar 37 poin dari poin-poin